ini. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita membahas pembahasan yang sangat besar sebenarnya pembahasan yang sangat agung. Di mana ditinjau di dalamnya ada beberapa sisi yang wajib kita untuk memahaminya dengan benar yaitu yang berkaitan dengan masalah al-imarah awil imamah awil khilafah itu yang berkaitan dengan masalah keimamahan ataupun masalah khalifah atau di dalamnya berkaitan dengan masalah imarah demikian juga mengandung pembahasan di dalam yang berkaitan dengan masalah as Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini juga kita tidak akan secara khusus mempelajari kitab Sahih Muslim. Tetapi dalam waktu yang pendek ini walaupun kita pembahasan sampai dukur tetapi pembahasannya sangat luas maka kita hanya akan mengisyaratkan apa-apa yang ada dalam kitab Sahih Muslim ini <clears throat> dari judul-judulnya dan beberapa hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan pokok dalam pembahasan kita pagi hari ini. Ada beberapa hal yang kita akan bahas. Pembahasan yang pertama dari sisi latar belakang dan menjadi motivasi kita membahas tentang masalah imarah. Yang kedua, kita akan bahas tentang masalah yang penting secara umum adalah hukmu nasbil imamah atau aqdil imamah. Hukum mengangkat seorang imam. Kemudian syarat menjadi seorang imam. Kemudian apa saja tugas sebagai seorang imam? Kemudian apa kewajiban bagi kaum muslimin dan bagi rakyat terhadap pemimpinnya? Poin-poin ini yang menjadi pembahasan yang kita akan bahas di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi latar belakang kita membahas bab ini yang pertama bahwa kaum muslimin berbicara tentang masalah imamah atau berkaitan dengan masalah imarah tanqasimu ila salasati aqsam. Kaum muslimin secara umum ketika berbicara tentang masalah imamah terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok yang pertama man yara ahamiyata hadhil mas'alah walakin takallama biduni ilmin wa basarin Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang melihat keagungan masalah ini dan pentingnya masalah ini wa annaha juz'un min dinil Islam bahwasanya masalah imamah adalah merupakan bagian dari dinul Islam tetapi mereka membicarakannya dengan tanpa ilmu tidak memahami dalil-dalil syar'i secara benar. Seperti apa yang dipahami oleh kebanyakan orang yang menamakan dirinya adalah al-harafiyun, para pergerakan. Kelompok yang kedua adalah orang yang melihat urgensi tentang masalah ini tetapi mereka mengeluarkan masalah ini min dinil Islam faslu baina daulah wa siyasah faslu baina din wa siyasah baina dini wa daulah Kelompok yang kedua itu orang yang mereka memandang urgensi tentang masalah imamah, tentang masalah imarah dan siasah. Tetapi mereka menganggap bahwasanya siasah masalah imamah itu terpisah dari din. Sehingga sebagian di antara mereka mengatakan adinu lillah wa daulatun lana. Di mana mereka mengatakan agama bagi Allah sedangkan masalah urusan bernegara adalah hak manusia saja. Maka dua kelompok ini memahami tentang masalah imamah tidak benar Kedua-duanya berada di dalam penyimpangan. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui bahwasanya masalah imamah, masalah imarah atau masalah khalifah Ahli sunnah meyakini bahwasanya itu adalah juz'un minad din wa anna hada din kamilun mutakamil fihi kullu ma yahtajuhun nas Ahli sunnah meyakini bahwasanya masalah imamah, masalah daulah, masalah siasa, dia adalah merupakan bagian dari agama ini. Dan agama ini telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Dan dalam agama ini ada setiap perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Fahadihi ya qaidah jalilah. kalau Allah Ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Taraktukum ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam daruni wa fi riwayatin da'uni Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi dinul Islam sebagai agama buat kalian." Para ulama sejarah telah mengatakan bahwa ayat ini adalah turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah pada tanggal 9 Julhijjah. Dan mereka mengatakan bahwa setelah turunnya ayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hidup kecuali sekitar 80 hari. Dan Allah Ta'ala tidak menurunkan lagi awamir wa nawahi. Allah Ta'ala tidak menurunkan lagi perintah dan larangan. Setelah turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Taraktukum ala bayda lailuha kanahariha, la anha ila halik di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Malamnya adalah bagaikan siangnya. Tidak ada yang berpaling dan keluar dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dia akan celaka. Wakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dauni, daruni, yang artinya apa? Cukupkan apa yang aku tinggalkan jangan kalian tambah dan jangan kalian kurangi. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala pernah ditanya oleh seorang Yahudi, "Apakah Nabi kamu mengajarkan setiap perkara?" Maka beliau mengatakan iya, sehingga tata cara pergi ke WC. Jika hadis ini mengatakan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana ke WC, bagaimana kita itu kodoh hajat, maka secara otomatis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkan bagaimana kita bernegara, Bagaimana kalau kita menjadi seorang khalifah? Bagaimana kalau kita menjadi seorang amir? Bagaimana kalau kita itu sebagai koib? Bagaimana kalau kita menjadi seorang rakyat? Artinya dinul Islam, dinun kamilun mutakamil. Din yang sempurna dan menyempurnakan. Dan lihatlah dalam surat Al-Hadid di mana Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam ayat yang ke-25-nya. Qala Walaqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana an nas bil qis. Wa anzalna hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'ul nas. Lihat di mana Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini dua perkara yang tidak boleh terpisah. Yaitu apa? Al-kalam an umuril akhirah wal kalam al umuri dunia Kemudian agama ini membicarakan untuk menjelaskan apa-apa yang akan menjadikan maslahat di akhirat dan apa-apa yang akan menjadikan maslahat di dunia. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa penjelasan. Dan kami turunkan bersama mereka adalah Alkitab, wal mizan dan timbangan. Kemudian kami turunkan kepada mereka dan anugerahkan kepada mereka besi-besi. Artinya ihwati iman rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwasanya di sini Allah taala menjelaskan tentang tiga perkara. Alkitab, wal Mizan wal Hadid. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fal kitabu bihi yaqumul ilmu din wal mizana bihi taqumul hukuk fil uqudil maliyah wal qabud Wal hadudu bihi taqumul hudud alal kafirin wal munafikin. Di mana di sini menunjukkan apa? Bahwa manusia akan terjadi kestabilan politik stabil yang berkaitan dengan masalah kehidupannya, baik ekonominya ataupun keamanannya kesejahteraan kehidupannya. Apabila ada poin-poin berikut ini. Dalam arti apa di mana mereka dibangun dan dinaungi dalam sebuah aturan hidup. Kemudian yang kedua, adanya orang-orang yang menegakkan aturan hidup tersebut. Dan yang ketiga, Ditegakkannya ukubah, hukuman kepada setiap orang yang melanggar hukum tersebut. Karena tidak mungkin akan terjadi kedamaian, ketentraman dalam kehidupan manusia kecuali ditegakkan tiga perkara ini. Oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah. Maka Islam membicarakan tentang apa-apa yang di dalamnya dan bagaimana cara menjalankannya. Oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah. Faslu daulah ma'ad-din wa faslu siyasa ma'ad-din. Faqad qala badul ulama fa hadza baridatun ila kufri Oleh sebab itu kalau kita memisahkan agama dengan negara ataupun siasah dengan din, maka sesungguhnya ini adalah menyeret kita kepada kekufuran. Kenapa ihwati iman? Rahimakumullah. Ditinjau dari sisi bahwasanya Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan setiap perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Sebagaimana tadi telah dijelaskan. Waktu Allah Ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi' min dunya awliya qalilan ma tadhakkarun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa fil ayati fa ulaika humul zalimun wa fi ayatin ukhra fa ulaika humul fasiqun dalam ayat-ayat tersebut bahwa kita diperintahkan untuk menjalankan syariat Allah Ta'ala di muka bumi ini dalam setiap sendi kehidupan, termasuk di dalam bernegara. Ini sisi yang pertama yang wajib dipahami oleh seluruh kaum muslimin, pemimpinnya ataupun rakyatnya, di mana Allah Ta'ala telah menurunkan hukum dan aturan untuk kehidupan manusia di muka bumi ini baik yang berkaitan dengan masalah akhiratnya ataupun yang berkaitan dengan masalah kehidupan di dunia seperti bernegara. Yang kedua, sebagian kaum muslimin memandang bahwa ketaatan dan adanya baiknya hanya kepada khalifah Imamul A'bam. Dan tatkala terjadinya apa yang menimpa kepada kaum muslimin hari ini yaitu berbilangnya negara dan berbilangnya kepemimpinan maka sebagian di antara kaum muslimin menganggap tidak wajib taat tidak wajib adanya akdul bai'ah Maka ini yang perlu kita benarkan. Yang perlu kita betulkan. Di mana sebagian kaum muslimin menganggap hari ini ketika terjadinya berbilangnya kepemimpinan dan berbilangnya ke negara Islam, maka mereka menganggap tidak ada kewajiban taat di mana taat itu hanya kepada Al-Imamul Akbar yang dinamakan dengan khalifah, itu imam yang satu. Tentunya ini adalah menyimpang dari ajaran ahli sunnah. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Syaukani dan yang lainnya telah menukil ijma bahwa ketika terjadinya apa yang terjadi yang menimpa kepada kaum muslimin kemudian setiap negara memiliki imam, memiliki amir, maka diwajibkan atas setiap orang yang ada di negaranya untuk mentaatinya. Dan kita akan membahasnya nanti. Yang ketiga, sebagian orang menyangka bahwa yang dimaksud dengan siasat syariah hanya kalau ada dalilnya. Hanya kalau ada nasnya. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita menjelaskan satu titik masalah yang sangat penting dalam masalah ini. Syariah syariah tidak diragukan lagi adalah dibangun di atas kitab dan sunnah dan apa-apa yang telah ijma di dalamnya salafus saleh. tetapi juga di dalamnya adalah istihadul mujtahidin istihadnya para mujtahid Oleh sebab itu para ulama mengatakan la siyasata ma yuhalifu syari'an. Lakin la naqul la siyasata ila ma nasa Oleh sebab itu para ulama menjelaskan kita mengatakan tidak ada siasah yang menyelisih syariat. Dalam arti apa? Setiap perkara yang merupakan kebijakan seorang amir dalam menciptakan kebaikan dalam sebuah negara, maka disyaratkan tidak boleh menyelisihi dalil-dalil syar'i, menyelisihi maqasid syar'i, tidak boleh menyelisihi tentang kaidah-kaidah syar'i. Tetapi tidak dikatakan, tidak ada siasa kecuali yang ada nasnya. Kenapa kita tidak mengatakan dan ahli sunnah tidak mengatakan tidak ada siasa kecuali yang tidak kecuali yang ada nasnya. Karena kita melihat bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidun oleh imam yang empat maka sebagiannya adalah bentuk istihad mereka. Di dalam menciptakan maslahat dan menolak berbagai bentuk madarat terhadap masyarakat, terhadap kaum muslimin. ikhwat iman rahimakumullah. Kalau kita berikan satu contoh umpamanya, Amirul Mukminin yang disyaratkan dia adalah seorang mujtahid. Jadi disyaratkan dia adalah seorang mujtahid. Maka dia akan beritihad dengan apa-apa yang dipandang akan menjadikan maslahat bagi kaum muslimin dan bagi manusia secara umum. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala Ada beberapa kebijakan yang kalau dilihat nasnya tidak ada. Tetapi itu di bawah kaidah syar'i. Seperti umpamanya adanya baitul mal. Adanya penjara Kemudian adanya pembagian wilayah dalam kudot dalam kepemimpinan bagian bahkan kita lihat kebijakan seorang amir yang berkaitan dengan pembagian yang berkaitan dengan kesejahteraan. Itu nasnya tidak sorry. Tetapi apa? Diperintahkan untuk menciptakan kebaikan dan menolak berbagai kemudaratan. Oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan syiah syariah adalah apa? Tasu sunnas bi'ahkami bi ahkamillah wa ahkami rasulih wa bima yuslihuhu ala muktaba qawaid syar'i wa bawabit syar'i oleh sebab itu sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan syiah syariah adalah apa? Mengatur negara, mengatur masyarakat dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Atau apa? Menciptakan perkara-perkara yang akan menjadikan masalah bagi umat. Dan menolak setiap mabarak yang dibangun di atas kaidah-kaidah syar'i. Yang dibangun di atas lobit-lobit syar'i. Jadi tidak disyaratkan adanya nas di dalam masalah siasa syar'i. Yang keempat yang terakhir Sebagian kaum muslimin dan jamaah Islamiyah ataupun jamaah yang menamakan jamaah Islamiyah menganggap bahwa bai'ah diwajibkan atas setiap individu bisabqah Di mana sebagian jamaah menganggap bahwa kewajiban bayah adalah diwajibkan kepada setiap individu muslim dengan adanya jabat tangan. Sehingga kita melihat orang yang mengamalkan hadis man mata walam yakun fi unuki bai'an mata mitatan jahiliyah maka mereka menempuh dua bid'ah. Bid'ah yang pertama nasbul imam yaitu apa mengangkat imam tetapi bukan imam di mana amirul mukminin tetapi imam dalam bentuk jamaah yang mereka maksud. Kemudian setelah itu datang bid'ah yang kedua di mana mereka memberikan motivasi dan mengajak kepada setiap kaum muslimin untuk berbaikan kepada imamnya. Lalu dia mengatakan barang siapa yang belum berbaikan dan tidak berbaikan, maka dia adalah mati jahiliyah. Maka ihwat iman rahimakumullah. Inilah diantaranya empat poin yang menjadi salah satu pendorong kita memahami dan mempelajari sedikit tentang yang berkaitan dengan masalah imamah ini. Padahal kita akan bahas nanti sedikit bahwa kewajiban dan hakikat bai'ah kepada imam maka yang membai'ah dan yang hak membai'ah adalah alul halli wal aqdi. Adapun kaum muslimin kewajibannya apa? Niatul bai'ah, niatul ta'ah wa adamul khuruji anhu. Adapun kewajiban kaum muslimin, kewajiban seluruh kaum muslimin adalah meniatkan bai'ah, meniatkan taat dan tidak keluar darinya. Karena tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk berbaiknya satu persatu. Orang dewasa, orang tua dan sebagainya dan ketika Abu Bakar memimpin, kemudian menjadi khalifah, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, maka kita ketahui di dalam sejarah bahwa yang membaiat Abu Bakar, bahwa yang membaiat Umar, bahwa yang membaiat Utsman itu adalah alul hali wal Akdi dan yang membaiat Utsman itu hanya enam orang. Dan yang membaiat Ali demikian juga. Maka tadi dikatakan bahwa setiap orang itu membaiat maka titik-titik inilah yang sesungguhnya banyak orang berbicara tentang imamah, berbicara tentang bai'ah la ala ilmin wa basarin di mana mereka tidak berpijak di dalam apa? Di dalam ilmu dan di atas kerja. Ikut iman, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi inilah kita harus memahami Ya. iman di sini dikatakan dalam kitab Sahih Muslim kita akan memulainya. kita Kitabul Imarah Dan hadis yang berkaitan dengan masalah imarah ini adalah sedikit ya yang dibawakan oleh Malik. Al-imarah dengan dikasrahkan hamzahnya adalah bimakna wilayah. Artinya apa? Orang yang diberikan tanggung jawab atau diberikan kekuasaan atau diberikan tugas. Oleh sebab itu, para ulama membagi al-imaratu nau'an. Imaratul 'ama wal imaratul khasah. Oleh sebab itu para ulama membagi bahwa imarah terbagi kepada dua. Imaratul 'ama, imaratul khasah. Yang dimaksud dengan imaratul amah Para ulama mengistilahkan dengan tiga nama. Ima al-khalifah, ima al-imam, imamul a'bam, wa ima amirul mukminin. Maka ini dinamakan wilayatul amah, imaratul amah. Sedangkan imarah yang dimaksud dengan imaratul khasah adalah kepemimpinan ataupun wilayah yang diberikan oleh seorang amirul mukminin ataupun oleh seorang khalifah atau oleh seorang imam terhadap seseorang fi wilayatil khasah dalam kekuasaan tertentu seperti apa? Imaratul juyush. Seperti seseorang dijadikan sebagai amir di dalam perang atau yang dinamakan dengan panglima perang. Maka ini yang dimaksud dengan imarah khasah. Dan tentunya kita akan mengetahui nanti poin-poin yang ada di dalamnya yang merupakan pembahasan para ulama dan para pukoha di dalam kitab-kitab mereka. Iwati iman, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maka kita akan melangkah kepada poin yang pertama yaitu tentang masalah hukmul imamah. Hukmu nasbil imamah. Hukmu nasbil khalifah. Hukmu nasbi al-amir. Para ulama telah menyatakan hukum mengangkat seorang amir di dalam sebuah negara adalah wajibun bidilalatil kitabi wasunnati wal ijma wa nadrus sahih Hukum mengangkat seorang amir Hukum mengangkat seorang imam adalah wajib. Dan wajibnya menurut pendapat yang roji dengan empat dalil. Dalil yang pertama dengan Quran. Dan ini digunakan dengan tarikatul aula. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Para ulama mengatakan di sini dengan fikhu aula. Jika Allah Ta'ala memerintahkan kita taat kepada Amir, maka secara otomatis mengangkat amir adalah wajib. Karena tidak mungkin adanya amir kecuali dengan diangkatnya seorang amir. Wabihada qala al-usuliyun ma la yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Di mana orang-orang usuliyun mengatakan, ataupun para ulama usuliyun mengatakan sesuatu perkara yang tidak akan tercapai kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu adalah menjadi wajib. Adapun dari sisi dalil hadis, maka para ulama mengatakan datang dari kaul Nabi, datang dari perbuatan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man mata walaysa fi unuqhi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan belum di lehernya bai'ah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Artinya apa? Bagaimana kita diperintahkan untuk berbai'ah dan bagaimana kita diperintahkan untuk taat sedangkan amirnya tidak ada. Maka menunjukkan wajibnya taat mesti adanya amir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau memberangkatkan orang baik dalam peperangan ataupun dalam satu kebutuhan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza salah satu fi safarin amiru ahadahum. Apabila tiga orang keluar dalam satu pepergian, maka angkatlah salah seorang di antara mereka menjadi amir. Artinya apa? Apabila tiga orang saja wajib adanya amir, apalagi jamaatul muslimin, apalagi adalah kelompok kaum muslimin. Yang ketiga adalah ijma. Al-Imam Al-Marwardi rahimahullahu taala telah menukil ijma. Bahwasanya kaum muslimin ijma tentang wajibnya nasbil imam, mengangkat seorang imam. Di mana para sahabat radhiyallahu taala ketika wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka mereka mengatakan tidak boleh satu hari pun khala anil imam, tidak ada dari kepemimpinan. Maka mereka mendahulukan mengangkat imam sebelum mereka itu apa melakukan penguburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menunjukkan amal sahabat radhiyallahu taala Yang ketiga, keempat adalah tariqatul kias, anadrus sahih. Yang keempat adalah kias yang sahih. Di mana kita mengetahui tentang tobiah manusia Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita adalah syahwat dan sifat buruk di mana yang kuat akan memakan yang lemah. Yang lemah terdolimi. Maka apabila manusia dibiarkan dengan tanpa seorang amir yang tidak mengatur mereka, yang menyelesaikan permasalahan mereka, yang tidak menyelesaikan permusuhannya, tidak menyelesaikan persengketaannya dan sebagainya, maka manusia akan dibiarkan dalam keadaan fawdha, dalam keadaan artinya satu dengan yang lainnya saling mendolimi, yang kuat mendolimi yang lemah. Maka <clears throat> ikhwati iman rahimakumullah ini adalah merupakan perkara yang sangat agung. Dan Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala telah mengatakan anna wilayata amrinas min a'bami wajibati din Laki yang dunya illa biha lidini wala dunya illa biha di mana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan sesungguhnya artinya apa adanya kepemimpinan bagi manusia ataupun bagi kaum muslimin secara umum adalah merupakan kewajiban agama yang sangat agung yang tidak akan tegak agama dan dunia kecuali dengan adanya imamah ini. Nah, iman, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita melihat tentang kedudukan imamah dan wajibnya kaum muslimin mengangkat seorang imam. Kemudian yang selanjutnya apa hikmah dan tujuan dari adanya imamah ini? Supaya apa? Supaya bagi orang yang diberikan kekuasaan, dia memahami tujuan dari adanya keimamahan ini. Dan apa tugas ia menjadi seorang imam. Dan bagi rakyat memahami kedudukannya. Sebab apabila masyarakat tidak memahami kedudukannya, tidak memahami akan keagungan masalah ini, maka ini pun tidak akan terjadi kebaikan di antara keduanya. Maka para ulama telah menjelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya bahwa tujuan ditegakkannya dan adanya imamah itu adalah memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah hirasatu din, Aw al-qiyamu bidinillah. Al-qiyamu bisyariatillah. Tujuan yang pertama dari adanya keimamahan ini adalah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Oleh sebab itu perlu diketahui para ulama berbeda pendapat tentang hakikat khalifatullah penamaan Khalifatullah. Fil ard. Di mana Syekh Syekh Nusaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa pendapat yang rojih boleh kita mengatakan Khalifatullah. Ditinjau dari sisi bahwa Amirul Mukminin, bahwa imam adalah merupakan orang yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Untuk menegakkan syariat Allah Ta'ala di muka bumi ini. Untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Tetapi bukan ditinjau bahwasanya khalifah adalah sebagai pengganti Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menazahun andalik dan bukan ditinjau dari sisi bahwasanya khalifah adalah sebagai pembantu Allah karena Allah zahun andali karena Allah taala suci dari hal itu tetapi yang dimaksud kata para ulama adalah di mana imam adalah sebagai orang yang menegakkan syariat Allah di muka bumi ini Adapun ditinjau dari segi khalifah dan penamaan khalifah dinamakan juga khalifatul rasyidin ataupun khalifatul rasul maka ditinjau bahwasanya tugas khalifah adalah sebagai pengganti dari orang yang sebelumnya. Orang yang datang sebelumnya yang bertugas sama dengan orang yang sebelumnya. Artinya apa? Bahwa para imam memiliki tugas sebagaimana tugasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian imam yang setelahnya dia memiliki tugas seperti imam yang sebelumnya dalam arti di dalam menegakkan agama Allah Taala di muka bumi ini. Yang kedua, di mana tugas seorang imam adalah al-qiyam bima yuslihu dunya. Ala wifqi ma ja'a bihi syar'ul mutahhar wa ma abahahu. Di mana tugas seorang imam adalah menciptakan kebaikan. Ya. Menjaga dari berbagai bentuk mabarak Menciptakan kebaikan dalam urusan dunia. Tetapi Dibangun di atas kaidah-kaidah syar'i. Dibangun di atas batasan-batasan syar'i. Dibangun di atas dalil-dalil syar'i dan tidak menyelisihinya. Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan la siyasata ma yukhalifu Tidak ada siasa yang menyelisihi syariat. Artinya apa? Di mana siasa ini terbagi kepada dua oleh para ulama dikatakan. Siasatul adilah wa siyasatu Di mana siasah ada dua, ada siasatu adilah yaitu siasah yang menciptakan berbagai bentuk kebaikan dan menolak berbagai bentuk kemabaratan tahta qawaidi syar'i yaitu dibangun di atas kaidah-kaidah syar'i mala yukhalifu syar' yang tidak menyelisih syariat. Adapun bawah lima. Adapun siasa yang bolim adalah ma yukhalifu syar'i yaitu siasah yang menyelisih syar'i ataupun siasa yang tidak menciptakan kebaikan dan siasa yang menciptakan berbagai bentuk kezaliman. Maka ini adalah tujuan daripada apa? Daripada seorang amir. Maka seorang amir dia adalah harus memiliki tujuan yaitu hirasatuddin din wa hirasatud dunya itu apa? Menjaga agama dan menjaga dunia. Maka ihwat iman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami satu titik yang dikatakan oleh para ulama di sini, maka seorang amirul mukminin maka dia adalah harus apa? Mujtahid fi umuri din, mujtahidun fi umuri dunia. Artinya apa? Bahwa syarat yang ideal bagi seorang Amirul Mukminin yang berhak dipilih oleh alul hali wal akdi sebagaimana nanti akan disebutkan beberapa syaratnya yaitu siapa yaitu seorang amir yang derajatnya adalah mujtahid mujtahid di dalam masalah apa mujtahid fi umuruddin dia adalah mesti menjadi seorang mujtahid di dalam perkara agama yang kedua adalah mustahid fi umuri dunia, di mana dia juga harus menjadi seorang mustahid tentang perkara dunia. Kenapa? Karena tentunya seorang amir, seorang khalifah dalam bentuk akbar ataupun seorang amir ataupun umarok, ataupun seorang imam maka dia harus memiliki persyaratan dan salah satu di antara syaratnya adalah al-mustahid Mujtahid di dalam masalah apa? Mujtahid fi umuruddin wa mujtahid fi umuri dunia. Walaupun ya kita akan mengetahui bahwa berkumpulnya syarat tentang seorang imam, tentang seorang amir itu dari masa ke masa adalah berbeda. Dari masa ke masa adalah berbeda. Oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama dan peneliti bahwa imam ditinjau dari segi mustahidnya ada tiga manhalah Ada imam yang dia adalah imam mustahid fi umuruddin wa mustahid fi umuruddunya. Seperti siapa ini? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan beberapa pemimpin setelahnya. Ada yang dikatakan Imam mustahid fi umur dunia, walakin laisa mustahid fi umur din. Di mana satu ketika juga kita akan mendapatkan seorang imam yang dia adalah mustahid dalam urusan dunia. Indahu siasa syariah fi umur dunia. Di mana dia memiliki siasa syariah yang berkaitan dengan perkara dunia. Walakin laisa indahu isti'ah ilmun fi umur din. Tetapi dia tidak memiliki urusan ataupun ilmu dalam perkara agama. Maka dia ada dua kelompok. Minhum man yansi ma'al ulama. Di antara mereka adalah orang yang berjalan bersama ulama. Maka ini adalah akan timbul kebaikan. Di mana mereka berjalan bersama ulama. Tetapi satu ketika akan terjadi yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang amir, dia memiliki siasat dunia lakin laisa lahu siyasatu syar'iyyah wa huwa la yamshi ma'al ulama hadza bala lil ummah di mana akan terjadi seorang amir yang dia memiliki satu dunia dia memiliki kemampuan untuk mengolah dunia dalam arti apa dia memiliki kemampuan untuk kesejahteraan dunia tetapi dia tidak memiliki kemampuan istihad tentang perkara din dia adalah goib tentang agamanya. Kemudian mereka tidak berjalan bersama ulama, maka ini adalah fitnah kepada dunia. Fitnah kepada masyarakat, fitnah kepada agama dan ini disyaratkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang akan datangnya imam-imam man yuakhiru salata di mana mereka orang-orang yang mengakhirkan salat dan mereka itu apa? Kamu mengatakan begini, benar dan mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan begini, kamu mengingkarinya. Ini hal-hal yang akan terjadi dan ini yang berkaitan dengan masalah apa? Imamah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan ditegakkannya imamah adalah dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk menegakkan agama Allah taala di muka bumi. Dan yang kedua adalah untuk menciptakan yaitu perkara-perkara kebaikan-kebaikan dunia menolak bentuk-bentuk mudarat yang berkaitan dengan dunia dan ini adalah syarat ataupun tujuan ditegakkannya apa imamah jadi tegakkannya apa imamah ikut iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang selanjutnya adalah surutul imamah. Syarat menjadi seorang imam. Para ulama mengatakan surutul imamah asyaratun. Syarat seorang menjadi imam ada sepuluh. Yang pertama adalah al-Islam. Itu Islam. Dan ini berdasarkan ijma di mana orang kafir tidak boleh menjadi wali orang yang beriman. Yang kedua adalah adzukurah. Imam Akbam adalah laki-laki. Berdasarkan hadis Abi Bakrah, bosnya tidak akan beres satu kaum di mana mereka dipimpin oleh seorang wanita.